Audio Jungaji.net, kumpulan ceramah dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua yang berbahagia Semoga kalian semua dalam perlindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala e, Pada kesempatan kali ini Saya ingin mencoba membahas Atau lebih tepatnya membacakan ya Membacakan e, buku yang dikarang atau yang disusun oleh Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Samad Al-SMA Yaitu buku yang berjudul Tanya Jawab Seputar Sholat. Eh, baiklah teman-teman semua, untuk bisa mendapatkan manfaat daripada eh, buku karya beliau, langsung saja kita akan bahas eh, yang pertama adalah tentang sholat. Kita akan bahas di sini uh, pertanyaan atau ada pertanyaan Nah, kita akan bahas ya pertanyaan pertama apakah sholat itu nah, apakah sholat sholat itu dijawab sholat menurut bahasa adalah ad-du'a doa atau ad-du'a bi khair doa untuk keba kebaikan sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim yaitu ucapan dan perbuatan khusus diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, ini sumbernya di bawah menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu. Anjus ah, 1, ini halaman 572. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalil yang mewajibkan sholat? Nah, jawabannya adalah surat Al-Bayyinah itu ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة kemudian ayat yang kedua ini wa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir Surat Al-Hajj ayat 78. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian selain dalil dari Al-Qur'an, beliau juga menuliskan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bunyal Islamu ala khamsin ala an yuwahhadallahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadana wal hajj dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda agama Islam itu dibangun atas lima perkara agar mentauhidkan Allah mendirikan solat menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak tentunya hadis-hadis yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Bilakah sholat diwajibkan? Jawabannya, solat diwajibkan lima waktu sehari semalam sejak peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anasin ibni Malik qala furidat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailata usriya bihi salawatu khamsin thumma dukisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammadu innahu la yubaddal au la yubaddalul qaul ladayya wa inna laka bihadihil khamsi khamsin. Dari Anas bin Malik ia berkata, salat diwajibkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ia diisrokan. salat itu ada 50, kemudian dikurangi hingga dijadikan 5. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, Wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. Sesungguhnya untukmu dengan lima solat ini ada lima puluh. HR atau hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Jadi status hadisnya hadis hasan sahih. Nah, hadis ada. Pertanyaan yang keempat bilakah seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Nah, kemudian jawabannya adalah seorang muslim wajib melaksanakan sholat ketika ia telah balik dan berakal. Artinya batas kapan seorang muslim itu wajib sholat, maka kata beliau dalam bukunya ini, uh, ketika seseorang itu akil balik ya, dan berakal akan tetapi, sejak dini telah diperintahkan sebagai proses belajar dan latihan sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji' Artinya perintahkan anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Bukulah mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian eh, sahabat-sahabat filar rahimakumullah. Jadi kita bahas sedikit-sedikit saja. Yang penting kita bisa pahami eh, isi daripada buku Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Ya, insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bahas di pertanyaan yang kelima dan seterusnya. Terima kasih dan jangan lupa uh, dukung terus channel yukngaji.net. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa juga share video ini jika bermanfaat agar uh, pahala jariah tidak berhenti agar pahala jariah terus mengalir untuk kita semuanya Allahumma amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh